Semoga fasilitas ini benar-benar termanfaatkan oleh kita dengan sebaik-baiknya dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan ulama unas salaf Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh hakikatnya dia adalah bencana. Maka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi taufik dan kemudahan untuk selalu berjalan, beraktivitas dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang selalu terbimbing di atas bimbingan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca hadis yang ke-101. Berkata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnatu Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم wattabi'uhum ala asarihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu 'ala Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata Siapa di antara kalian yang mencari seorang teladan, seorang panutan, maka hendaknya ia menjadikan panutan dan teladan orang-orang yang telah mati. Karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Merekalah sahabat Muhammad yang dimaksud oleh beliau orang-orang yang telah mati itu untuk diteladani adalah mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad. Mereka adalah seutama-utama umat ini. Orang-orang yang hatinya paling baik, ilmunya paling dalam dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak peninggalan mereka, berpegang teguhlah semampu kalian untuk meneladani akhlak dan perjalanan hidup mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dan jalan yang lurus. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Athar yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimana kalimat-kalimat beliau ini seluruhnya adalah hikmah. Suatu kata mutiara yang luar biasa bermakna dan merupakan cahaya ilmu. Di mana dalam kalimat-kalimat ini untayan mutiara kata ini beliau menggambarkan padanya jalan yang benar. Yang ketika ditempuh oleh seorang muslim dalam perjalanannya ini ia akan sampai kepada sunnah yang sahihah dia akan sampai kepada tujuan yang diinginkan tanpa ada kebengkokan, tanpa ada penyimpangan dari jalannya. Jalannya tidak akan melenceng, jalannya tidak akan menyimpang. Ketika ia terus berada di atas jalan yang sudah digambar itu. Ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Siapa yang ingin mencari seorang suri tauladan, seorang panutan, maka hendaknya ia menjadikan sebagai panutan dan teladannya orang-orang yang telah mati. Karena orang yang sudah mati, urusannya sudah selesai. Sudah tidak ditakutkan baginya fitnah. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal akhir dari kesudahan mereka sebagai orang-orang yang tetap teguh di atas kebenaran sebagaimana di sisi lain orang yang telah mati pun yang sudah nyata menyimpang ya telah nyata pula tentunya. Namun orang yang masih hidup selalu dihadapkan kepada fitnah demi fitnah. Belum ada jaminan dia selamat sampai ujung jalan. Sampai akhir tujuan. Belum tentu. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita berharap dan memohon kepadanya untuk selalu menuntun jalan kita di atas al mustaqim dan sampai kepada tujuan dengan selamat. Tanpa menyimpang, tanpa tersesat jalan kita. Maka barang siapa yang ingin meniru dan meneladani, maka teladanilah, ikutilah jejak orang-orang yang terdahulu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun generasi setelah mereka maka diambil bimbingan mereka jika mencocoki al-haq dan ditinggalkan bila menyelisihinya. Ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalal ummah sampai akhir ucapan beliau mereka lah para sahabat Muhammad. Mereka adalah seutama-utama umat ini. Mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari umat Islam. Hatinya paling baik, ilmunya paling dalam, paling sedikit memberat-beratkan diri. Ini sebenarnya kurang lebih semisal dengan ucapan sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu pada asar yang sudah kita baca sebelumnya pada nomor ke-100. Di mana sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha." setiap ibadah yang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah dengan ibadah itu, tidak ada contohnya dari sahabat. Maka jangan kalian beribadah dengannya. Kalau memang itu ada di dalam syariat, sudah barang tentu sahabat lebih dahulu menunaikannya. Dan mereka akan menyampaikan dan menerangkan, menjelaskan dan mewariskan ilmu itu kepada umat. Tidak akan mereka simpan, tidak akan mereka sembunyikan, tidak akan mungkin mereka rahasiakan. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in justru mereka adalah orang-orang yang takut kepada ancaman Allah laknat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Apa kira-kira Kenapa sebegitu besarnya pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud agar kita mengikuti jejak para sahabat. Meneladani jalan salaf kita ini. Pendahulu yang saleh ini. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka memiliki sifat yang tidak dijumpai pada selain mereka dari umat ini. Para sahabat sudah terbukti. Sudah nampak nyata realitanya tentang siapa mereka. Hakikat diri sahabat itu bagaimana sudah nyata dan terbukti. Ini barakallahu fikum yang sering kita katakan kita ajak umat kaum muslimin Ayo, kita sama-sama belajar mengenal manhaj salaf. Mengambil ilmu dari warisan para sahabat dan yang diwariskan kepada generasi berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Kita tidak mengklaim diri kita lah yang pasti masuk surga. Tapi kita semua sedang berjuang. Sama-sama berusaha siapapun dia. Mau dari ini, dari itu, dari golongan ini, dari golongan itu. Ayo mari bersama. Kita semua sedang berjuang berupaya untuk meniti dan meniru jejak para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki sifat yang tidak ada pada umat ini atau setidaknya tidak bisa dibandingkan. Mereka adalah abarraha quluban, hatinya paling bersih, paling baik wa a'maqaha ilman ilmunya paling dalam paling sedikit memberat-beratkan diri para sahabat radhiyallahu taala anhum persaksian langsung dari Rasulullah khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah generasiku generasi sahabat kemudian generasi setelahnya muridnya sahabat dari kalangan tabi'in dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, orang-orang yang belajar kepada orang yang belajar kepada sahabat. Tiga generasi ini. Bahkan persaksian itu pun bahkan langsung turun dari atas langit ketujuh. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur dalam imannya Ulaika humus sadiqun kata Allah mereka lah orang-orang yang jujur. Ketika mereka beramal ia yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana mereka hanya mengharapkan fadilah dan ridha Allah Allah yang mempersaksikan kebersihan hatinya para sahabat kita tidak ada berita seperti itu tidak ada yang menjamin tapi kita berjuang, berusaha untuk memperbaiki hati-hati kita. Ayuhal ikhwah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hati sahabat itu adalah hati yang paling bertakwa dari umat ini. Coba kita bayangkan bagaimana yang sudah sering kita dengarkan Bagaimana Rasulullah ya alaihi salatu wassalam ketika memperingatkan agar jangan mencela sahabat beliau. Beliau memberikan sebuah permisalan lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaba kalau seandainya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ada kira-kira walaupun kalian tinggal di Papua yang punya emas sebesar gunung Uhud? <clears throat> Maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu nilainya tidak akan menyamai satu genggam yang mereka sedekahkan bahkan separuhnya pun tidak Perbandingannya boleh jadi bukan juga emas tapi gandum. Mereka berinfak gandum segenggam, separuh genggam infak kalian emas sebesar gunung Uhud tidak akan bisa menyamainya. Jadi memang benar-benar barakallahu fikum hati mereka begitu baiknya kejujuran mereka. Ilmu mereka dalam tidak ada keraguan, tidak ada kegoncangan, tidak ada kebimbangan. Karena memang ilmunya para sahabat sabit dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Rasulullah membacakannya langsung kepada mereka. Ketika Rasulullah mengamalkan ayat, mereka saksikan seperti itulah pengamalan ayat itu. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda kepada mereka sebuah hadis, mereka dengarkan langsung prakteknya mereka saksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Rasulullah berbuat. Fama'asyiral muslimin, yang dirahmati dan dimuliakan Allahu Jalla Subhanah. Para sahabat itu kalimatnya sedikit. Tidak terlalu banyak bicaranya. Tapi faedahnya Masya Allah. Kandungan maknanya luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan Kana al-mutaqaddimuna aksara ilman wa aqalla kalaman. Wal mutaakhiruna aksara kalaman wa aqalla ilman. Orang-orang dahulu, generasi terdahulu, ilmunya paling banyak tapi bicaranya paling sedikit. Orang-orang belakangan ini bicaranya banyak, ilmunya sedikit. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih sallallahu alaihi wasallam wa li iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat bagi nabinya dan untuk menegakkan agama beliau. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih para sahabat untuk menjadi sahabat bagi nabinya kecuali karena Allah tahu bahwasanya merekalah orang-orang yang pantas menjadi penerus nabi sepeninggal beliau dan mereka memang orang-orang yang pantas menjadi teman sejawat bagi nabinya alaihi salatu wassalam. Karena bukankah kita tahu sebuah prinsip penting bahwa seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya. Mau melihat bagaimana si Fula, lihatlah siapa kawan dan teman duduknya, teman bergaulnya. Kalau sahabat orang-orang yang jelek, maka itu tidak mungkin. Sahabat orang-orang yang buruk itu tidak mungkin. Justru ketika seseorang mencela dan mencaci maki sahabat, bahkan apalagi sampai tingkat mengkafirkan sahabat, ini setidaknya celaan kepada tiga pihak. Celaan kepada Allah, celaan kepada Rasulullah dan celaan kepada syariat Islam. Celaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bertentangan bertolak belakang dengan hikmah Allah. Bagaimana mungkin Allah pilihkan menjadi sahabat bagi nabi yang paling mulia yang dijadikan sahabatnya adalah orang yang paling jelek? Karena memang orang-orang Syiah Rafidah kalau mereka ditanya, siapakah yang paling jelek dari umat ini? Mereka akan menjawab sahabat Muhammad. Tapi kalau orang Nasrani ditanya siapa yang paling baik dari kalian, mereka akan menyatakan sahabatnya Isa. Betapa buruknya ucapan orang-orang Syiah Rafidah. Satu, celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, celaan kepada Rasulullah karena sebagaimana yang sudah kita katakan tadi bahwa seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang dinilai berdasarkan agama temannya maka lihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman dekat kalian teman karib kalian dan celaan terhadap syariat kalau yang menjadi pembawa syariat adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak jujur, yang pengkhianat, bahkan kafir. Berarti syariat Islam ini sudah hancur. Kenapa? Karena sahabatlah yang menjadi perantara antara Nabi dengan kita, dengan umat ini. Maka Ketika beliau radhiyallahu anhu mengatakan ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat bagi nabinya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah li'annahu subhanahu makhtarahum illa li'ilmihi bi'annahum yasluhuna li khilafatin nabiyyi li ummatihi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memilih mereka kecuali karena ilmu Allah. Allah tahu mereka orang-orang yang pantas menjadi penerus bagi nabinya untuk membimbing dan membina umat ini. Kemudian kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan sahabat. Kenali keutamaan mereka yang seyogianya sepantasnya adalah mengenali keutamaan mereka, jangan direndahkan. Jangan dihinakan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh kaum Rafidah, Al-Mu'tazilah, dan yang selain mereka. Berbeda dengan ahlus sunnati wal jamaah. Maka ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang mengagungkan kedudukan sahabat. Memuliakan mereka, mendoakan keridhaan bagi mereka. Serta meniru jejak mereka, meneladani mereka. Dan benar-benar percaya kepada mereka dengan kepercayaan yang penuh. Itu akidah dan manhajnya ahlus sunnati wal jamaah terkait para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang ke-102 وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجه Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya yaitu Muhammad bin Abdullah, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mendengar satu kaum yang berdebat tentang Al-Quran. Mereka berbantah-bantahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan hanya saja binasanya orang-orang sebelum kalian dengan ini, dengan cara seperti ini, atau karena sebab hal ini. Mereka saling membenturkan kitabullah satu dengan yang lainnya. Hanya saja kitabullah itu diturunkan, membenarkan satu atas yang lain. Maka jangan kalian menjadikan ayat itu mendustakan ayat yang lainnya. Apa yang kalian ketahui darinya ucapkan seperti itu, apa yang tidak kalian ketahui pasrahkan kepada yang mengetahuinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah rahimahumallah. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Al-Qur'an yang ia merupakan kalamullah dia adalah kitab yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 42 la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid tidak datang kepadanya kebatilan, tidak disusupi oleh kebatilan. Dari depan, tidak pula dari belakang, diturunkan dari zat yang maha bijak, lagi maha terpuji. Dan Al-Quran itu ayat-ayatnya sudah dijelaskan. Satu ayat membenarkan ayat yang lain, satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Coba kita perhatikan. Bagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 82 Afala al Qur'an. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah mereka pasti mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Kalau hukum-hukum yang lain, hukum buatan manusia, bukan hukum yang datang dari Allah, itu banyak bertolak belakang satu dengan yang lain. Gampang diputar balik di otak atik sesuai dengan kemauannya, dipelintir ke sana dan kemari saling bertentangan, saling bertolak belakang. Yang ini memahami begitu, yang ini memahami begini. Tetapi Al-Quran maksum dari kesalahan. Maksum dari pertentangan dan perselisihan serta bertolak belakang. Bahkan yang satu membenarkan yang lain, yang satu menafsirkan yang lain. Tinggal masalahnya kita mentadaburinya tidak. Sebagaimana pula ketika Allah Azza wa Jalla katakan dalam bentuk pertanyaan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Ini mengandung pesan agar kita ayo tadabbur Qur'an, belajar Qur'an. Pelajari makna-maknanya, pelajari tafsirnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Dari Alkitab itu ada ayat muhkamat, dia adalah induknya kitab, dan yang lain ada yang mutasyabih. Fahunaka ayatun wadihatun fi nafsiha. Di sana ada ayat yang jelas maknanya pada ayat itu sendiri. Wahiyal muhkamah itulah ayat yang dinamakan ayat yang muhkamah. Wahunaka ayatun yahtaju fi tafsiriha ili ayatin ukhra. Namun di sana ada ayat-ayat yang lain yang tafsirnya membutuhkan ayat yang lainnya. Karena maknanya tidak langsung disebutkan secara jelas di situ, tapi harus digabungkan dengan ayat-ayat yang lain yang menafsirkannya. Itulah yang disebut dengan ayatun mutasyabihat. Ayatun mu mutasyabihat maka metode dan jalan orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi yang dalam keilmuannya mereka menafsirkan kalamullah satu dengan ayat yang lain. Kalau ada ayat yang sifatnya mutlak, maka di sana ada yang muqayyad. Kalau ada yang masih sifatnya mujmal maka di sana ada yang mubayyan. Ada masih global, maka ada ayat yang menjelaskannya. Ada ayat yang mansuh yang sudah dihapus, maka ada nasihnya. Tentunya yang seperti ini untuk mengetahui mana yang mujmal, mana yang mubayyan, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ini butuh kepada ma'rifah, pengetahuan yang dalam tentang kitabullah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk masuk nimbrung dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran tanpa memiliki usul dasar-dasar yang kokoh yang ia bisa mengetahui dengannya bagaimana menafsirkan Al-Quran. Maka para ulama mereka meletakkan kawaid-kawaid, kaedah-kaedah di dalam ilmu tafsir yang dinamakan dengan usul at-tafsir dan menjadi keharusan bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui kaedah-kaedah dan usul-usul tersebut. Nah, tapi orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan dan tujuannya ingin membuat rancu di tengah-tengah manusia, membuat ragu agama orang, mereka hanya mengambil yang mutasyabih, yang masih samar-samar, yang bisa dibawa ke sana dan kemari. Mereka berdalil dengan dalil yang mutasyabih tadi tanpa mau mengembalikannya kepada yang muhkam. Maka akan datang di dalam hadis di mana Rasulullah mengatakan idza raaitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih yang masih samar-samar ya yang masih butuh penjelasan kepada dalil yang lain dikembalikan kepada dalil yang lain itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi maka waspadalah dari dari mereka. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allahu Jalla ala membimbing langkah-langkah kita, memberikan taufik kepada kita untuk menjadi generasi yang benar-benar mengikuti jejak pendahulunya yang saleh dengan jujur dan diberikan keistiqamahan.